سورة التين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون demi buah tin dan buah zaitun وطور سينين وهذا البلد الأمين demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. فما يكذبك بعد بالدين Maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?